اللهم هذا منا فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك Artinya, Ya Allah, tempat ini adalah Mina, maka anugerahilah aku apa yang engkau telah anugerahkan kepada orang-orang yang selalu dekat dan taat kepadamu.